وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله باب التاسع والثلاثون باب من جهل شيئا من الأسماء والصفات tentang keadaan hukum orang yang jahada yakni mengingkari jahada sama dengan angkara angkara syai'an minal asma'i was sifat tentu sesuai dengan ini bab ini dengan kitab karena kitab ini berbicara tentang tauhidullah yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pembicaraan tentang tauhid rububiyah, juga tauhid uluhiyah, sekarang sedikit tentang al-asma wa sifat ini eh, asma Allah dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. al jahad ingkar itu ada yang ingkar berupa takdir. Ingkar yang didasari atas takdir. Mendustakan yang dimaksud di dalam bab ini. Apalagi beliau berdalil dengan firman Allah wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Kufur orang yang mengingkari sebagian dari atau semua nama-nama Allah. Ingkar yang bermakna takdir, mendustakan. Ada ingkar yakni karena takwil. Ingkar takwil. Ini sendiri terbagi dua. Takwil yang lahu musawwir fil fil ada takwil laisa lahu musawwirun fil lughah. Artinya dua takwil ini ada takwil yang dibenarkan, diizinkan menurut bahasa. Secara bahasa memang boleh ditakwilkan seperti itu. Tapi ada yang tidak. Ada yang tidak. Yang boleh misalnya artinya ada menurut lafaz dalam bahasa ada makna-makna yadun. Yadun itu bisa bermakna memang dalam secara bahasa ada kudrah ada nikmat. Ini secara bahas dalam bahasa dalam lughah. Lahu yadun tula. Dia punya kebaikan yang banyak. Pemberian, dermawan. Ini kan maknanya seperti itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa bermana? Kekuasaan, kekuatan ini apa berdasarkan apa namanya ada yang apa namanya yang melegalkan yang mengizinkan secara bah, secara bahasa. Nah, selain itu kalau tidak ada misalnya menafsirkan menakwilkan baliyadahum mabsutatan misalnya itu dengan bumi atau diartikan bahwa itu langit nah tidak boleh karena tidak ada secara bahasa bahwa kata tersebut bermakna ya, apa namanya itu ya, secara bahasa. Nah, nah mereka wahum nabi birrahman orang-orang kufar Quraisy seperti disebutkan di bawah sebab di antara sebab turunnya ayat ini juga atau sebelum itu mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya Allah ya Rahman mereka menentang lebih-lebih ketika mereka dalam peristiwa Hudaybiyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam matan itu juga lamma sami'a Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman angkaru dzalik Ketika Rasulullah mereka mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ar-Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Mereka mengira tuh Muhammad SAW melarang orang berbuat syirik. Dia sendiri berbuat syirik. Dia menyuruh Allah, menyuruh Rahman. Padahal mereka sendiri tahu ini. yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Di dalam syair mereka sendiri, di dalam jahiliyah itu ada sudah disebut mereka kenal Rahman. Nah, fa'anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Nah, ini juga ketika dalam peristiwa Hudaybiyah mereka menolak ketika Rasulullah menyatakan uktub bismillahirrahmanirrahim. Mana arifur rahman? Umar rahman. La na'rifu illa rahman al-yamamah. Kami tidak kenal kecuali Rahman al-Yamamah, yakni al-Musailama al-Kadzab yang mengangkat dirinya sebagai Rahman. Dan nama ini termasuk di antara nama-nama yang khusus bagi Allah menunjukkan iya, apa namanya ya apa, menunjukkan kepada sifat zatiyah sifat zatiyah bahwa Allah itu zu rahmatin wasi'ah memiliki rahmat yang maha luas meliputi seluruh makhluknya yang hidup ataupun yang mati yang kafir apalagi yang beriman ini sifat rahmat Allah di langit ataupun di bumi ataupun di dasar lautan sana. Nah, itu semuanya tidak lepas dari rahmat Allah. Itu sifat zatiyah. Nama yang menunjukkan sekaligus sifat zatiyah Allah. Sifat yang melekat punya sifat rahmat yang maha luas yang mendahului murkanya yang mendahului murkanya nah, mereka menolak nama tersebut Allah terangkan bahwa mengingkari itu kufur. Mengingkari berarti apa? Diambil istimbat oleh para ulama berarti mengingkari nama Allah adalah kekufu, kekufuran. Variasinya menolak. Kan itu jelas sikapnya mendustakan. Apa itu? Apa itu Rahman? Nah, lain dengan yang mentakwil. Lain dengan yang mentakwil. Nah, takwil, itu sendiri ada takwil yang fasid, ada takwil yang batil takwil yang fasid itu yang dia disebutkan la yatahammalhu lam yatahmilhu allaf tidak bisa dibawakan kepada lafaz sebagaimana anunya konteks bahasa yang dikenal itu nggak paham nggak menunjuk kepada makna tersebut. Nah, tidak menunjuk kepada mana mana tersebut. Nah, misalnya Nah, nah mereka mentakwil tentang kejadian hari kiamat diterangkan oleh Ibnu Qayyim ketika Allah Subhanahu wa taala ya, artinya ketika penduduk neraka itu dilemparkan terus yulqa fi jahannam min ahliha dilemparkan terus menerus sampai akhirnya jahannam berkata bertanya hal min masjid masih ada tambahan? Nasallallahu salam. Masih ada tambahan? Nah, kemudian Allah letakkan kakinya hatta yad'a rabbul izzati qadamah atau fiha rijlan. Nah, mereka mentakwilkan bahwa maksudnya rijlah di sini adalah ar-rajul jama'atun minan nas di anna rijal jama'atun minan nas. Mereka takwilkan rijal di situ sekelompok orang. Karena makna rajul rijal sebagai jamaah itu la ya'rifuhu la yu'rafu syai' min lughatil arabiyyah albatta. Itu enggak pernah enggak ada dikenal ar-rijal itu sekelompok orang beliau atau makna istawa ditakwil menjadi istaula tidak ada dalam bahasa Arab itu buatan seorang Nasrani makna artinya ya mereka ambil dari perkataan seorang Nasrani maknanya istawa itu artinya istaula ini jeleknya mereka hadis mereka tolak nah, takwil dari salaf mereka tolak nah mereka pegang perkataan orang Nasrani. Yang nggak ada sebetulnya di diwan dalam apa namanya uh, kumpulan syair-syairnya nggak ada, ditambah-tambahin orang. Dipaksakan untuk ditambahkan masukan di dalam kumpulan. Istilahnya ada kalau kita di kita kan ada antologi puisi, puisi ya. Nah, mereka juga punya zaman itu punya kumpulan syair-syair itu. Nggak ada di, di, di kumpulan itu mereka maksudkan. Nah, ini <clears throat> karena makna istaula itu dia berkuasa setelah tadinya kalah. Kapan Allah mengalah dikalahkan oleh harus. Nah, nah kemudian takwil diberi apa? Yani yang batil itu juga yang tidak bisa di mau enggak artinya susunannya tidak menunjuk kepada makna tersebut. Nah, seperti mereka mengingkari Allah itu punya sifat etian, datang. Kalau Allah punya sifat datang, berarti Allah itu bergerak, berpindah dari satu tempat. Berarti tempat itu kosong. Padahal Allah maha besar. Allah menyebutkan tentang dirinya seperti itu mau apa? Itu yang pertama. Kemudian ada satu ayat disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 158. Nah, hal yang turunah illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Mereka ingin mentakwilkan bahwa jaa rabbuk dalam surat Al-Fajr atau dalam surat Al-Baqarah hal yang turuna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam bahwa yang datang itu bukan Allah tapi rahmatnya atau sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Nah sekarang ayat ini mau mau diapakan? Ayat 158 surat Al-An'am. Hal yang nuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Disebutkan di situ malaikat, Allah, kemudian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, seperti itu juga ketika mereka mengingkari apa mengingkari Allah itu nggak mungkin ngajak bicara Artinya kalau orang bicara seperti kita berarti butuh suara butuh kita suara butuh apalagi lidah anak teka terus kemudian saraf otot ya. berarti seperti makhluk Allah itu ngajak bicara, bicara ngajak apalagi ngajak hambanya bicara ganti ganti Jangan dibaca ayat itu wa kallamallahu Musa taklima tapi ganti wa kallamallaha Musa taklima. Dijawab oleh imamnya. Bagaimana dengan ayat ini? Pada ayat yang sudah kita hafal pun ada di situ disebutkan. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bilwadil wadil muqaddas tuwa. Nadahu rabbuhu Siapa yang manggil? Gak mungkin. Dibaca ayat ini, iznadahu rabbahu. Nida kalam bisotin murtafi. Itu nida panggilan itu dengan suara keras. Lawannya apa? Munajah. Berbisik. Dekat. Nah, itu panggilan yang jauh yang dengan suara yang ter terdengar. Bagaimana dengan ayat ini? Allah memanggil Musa idnadahu rabbuhu. Dalam ayat surat Al-A'raf dijadikan dalil oleh imam tersebut. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Diajak bicara oleh Rabbnya. Fabuhital ladzi kafar. Nah. Baik, nah. Tapi nah, takwil ini takwil ini sering dijadikan senjata oleh ahli bid'ah untuk mengingkari dan menolak menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah imma sebagian atau semuanya. Yang paling sering dipegang <clears throat> dari definisi takwil itu adalah definisi yang dipakai oleh Mu'tazilah. Ini juga berdar dan memenuhi kitab-kitab usul fikih. Mereka yang memasukkan pengertian takwil itu adalah sirful lafzi an zahirihi. Memalingkan makna lafaz dari lahiriahnya. Ini takwil. Supaya apa? Supaya mereka jangan kena kejaran tahrif. Tuduhan tahrif. Kalau tahrif itu jelas perbuatan orang Yahudi. Mereka nggak mau dibilang sama musyabahatul Yahud, meniru orang Yahudi. Yang melakukan tahrif itu orang Yahudi. Suruh mereka mengatakan waqulu hittatun nafir lakum khatayakum. Mereka katakan hintah. Gandum. mana disuruh mengatakan hittah yang artinya hufranak Nah, mereka tambah nun. Ini tahrif orang Yahudi. Belum lagi tahrif maknanya. Nah, ya, tahrif maknanya mereka lalu melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. <clears throat> nah, baik. <clears throat> nah, jadi mereka mengatakan takwil itu adalah memalingkan lafaz kepada dari makna lahir lahiriahnya. Kenapa mereka berusaha untuk itu? Supaya mereka apa namanya bisa ma masuk untuk menghilang menjauhkan Nah, kaum muslimin jangan sampai mereka mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka, kalau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu sifatkan Allah itu punya rahmat, punya namanya Rahman, punya sifat rahmat, sama seperti orang manusia. Manusia itu punya sifat rahmat. Rahmat itu adalah apa namanya lembutnya hati untuk kemudian muncul perasaan sayang kepada yang disayangi atau yang seperti itu lah mereka definisikan. Nah, mereka mencoba untuk memalingkan makna rahmat itu kepada makna lain yang mereka katakan takwil. Padahal ini adalah tahrif. Apa mereka palingkan? Rahmat itu artinya iradatul in'am ingin memberikan nikmat ingin memberikan kebaikan ingin memberikan pahala ini artinya sifat rahmat takwil untuk melindungi diri dari tah tahrir nah, karena kalau misalnya dibaca artinya dihafal dipahami bahwa rahmat itu adalah rahmat nanti menyerupakan Allah Ahlu sunnah enak menjawabnya, gampang menjawabnya. Nah, berarti Allah itu nah ini apa mereka mengartikan apa? iradah. Berarti Allah itu punya iradah. Berarti Allah itu punya iradah. Kalau Allah punya iradah, makhluk juga punya iradah. Bahkan tembok pun juga punya iradah. Fantalafa hatta idza hatta idza ataya ahla qaryatan qaryatan ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanfadda jidar bu ingin tumbang ingin jatuh punya iradah dia benda mati oh enggak iradah itu nah ini beda nah, iradah kata kata ahli sunnah iradah itu adalah mail an-nafs ila jalbil masalih wa daf'in madarih. Adanya kecenderungan jiwa, keinginan untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Itu iradah makhluk kata mereka. Iradah Allah lain. Seperti itu juga rahmat. Seperti itu juga ghadab. Seperti itu juga maqt. Seperti itu juga karih. Seperti itu juga ridha. Seperti itu juga sifat-sifat yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama mahabbahnya Allah dengan mahabbahnya manusia. Tapi memang dikenal maknanya sama, dikenal. Seperti diriwayatkan bagaimana Rasulullah membandingkan artinya bukan menyamakan, tapi menunjukkan kepada kita bahwa sifat makna-makna sifat itu sudah di, dikenal. Yang sering diceritakan tentang kasus seorang wanita yang mencari bayinya dalam tawanan kemudian dia dekat dia susui apa menurut kalian akan kalian wanita ini tega melemparkan bayinya ke dalam api la ya Allah ya Rasulullah tidak mungkin lallahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ah liwaladiha biwaladiha Allah jauh lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada putranya. Menunjukkan apa? Bahwa makna rahmat itu sudah dikenal. Cuma beda. Laisa kamitsli syai' sifat rahmat Allah dengan sifat rahmat manusia. Sesayang-sayangnya perempuan kepada anaknya, Allah jauh lebih sayang kepada hambanya daripada ibu-ibu kita kepada kita. Bahkan lebih sayang daripada diri kita kepada kita sendiri. Nah, nah ini mereka untuk masuk ke, ke dalam apa menafikan sifat. Karena menurut mereka kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupa, menyerupakan. Tinggal kita berpegang kepada prinsip dasar kembali. Sebenarnya enak sebetulnya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hudan linnas. Hidayah, hidayah. Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati, mengikuti hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mentaati Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pasti kamu dapatkan petunjuk. Berarti apapun yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih, kaulan wa fi'lan wa takriran, itu pasti akan jadi hidayah. hidayah. Kan gitu. Nah, Al-Quran juga demikian. Al-Quran itu Allah katakan, Dalikan kita bula raibatihi hudan linnas. Nah. Dalam ayat yang lain, Syahrul Ramadan, Alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Al-Qur'an. Apa mungkin Allah jadikan Allah turunkan Al-Qur'an ini untuk ketika orang membaca secara zahir orang itu akan memang untuk menjadi sesat. Al-Qur'an itu tidak untuk di, di, eh, di apa untuk merumitkan, mempersulit orang untuk memahami. Allah sudah jamin Al-Qur'an itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran itu jadi peringatan, jadi pelajaran, jadi pedoman hidup. Maukah? Adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau mengambil peringatan? Adakah yang mau mengambil petunjuk dengan Al-Quran? Ini Al-Quran. Hudan linnas. Tidak perlu repot, tidak perlu pusing-pusing, rumit memikirkannya. Itu adalah hudan linnas. Allah perintahkan untuk tadabbur Al-Quran dihasung untuk mentadabur Al-Quran itu menunjukkan apa? Bahwa kalimat-kalimat yang ada di alam Al-Quran itu mudah dipahami. Itulah lahiriahnya. Tinggal kebersihan orang yang membacanya itu. Sesesat sekotor kamu, atau ya, ini apakah sebersihnya para sahabat. Ya mereka ber, nah, berbulan tahun, bertahun-tahun tergelam tenggelam dalam kesyirikan. Tidak ada di antara mereka ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu terbetik dalam pikirannya untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka baca bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tidak ada terpikir oleh mereka bahkan menanyakan pada Rasulullah, bagaimana tangan Allah ya Rasulullah? Ketika Rasulullah menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, mereka nggak ada bertanya, kaifa yanzil? Nggak ada. Menunjukkan apa? Bersihnya hati mereka. Karena memang Al-Quran itu adalah hidayah. Tidak mungkin wahid lahiriah Al-Quran itu yang mestinya menjadi petunjuk bagi manusia itu adalah membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Bahkan dijamin oleh Allah. Ya, Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku yang ada di dalam Al-Qur'an, juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka yang berpaling akan diberikan pada mereka kesempitan hidup. Baik. Nah ini yang terjadi. Nah, nah. Membahas ini karena memang banyak nah, ada sebagian golongan yang menolak mengingkari. Lagi disebutkan di dalam hadis Abu nah, Abdullah bin Abbas itu. Di zaman beliau ada orang yang mereka ketika Rasulullah beliau membacakan tentang hadis sifat kata di nah di sini disebutkan annahu ra'a rajulan intaqada lamma samia hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam menolak apa ini imma jahil karena dia nggak tahu atau dia sahibu hawa. Sahibu hawa. Nah, menolak adanya sifat. Nah. Istingkaran lidarik mengingkari hal itu. Karena bisa jadi karena jahil atau karena nah, mengikuti hawa nafsu. Faqala ma faraqu ula Apa yang membuat takut mereka? tajidu riqatan inda muhkamihim. Mereka dapati riqah kelembekan di dalam ketika dalam muhkam muhkamnya wa yahlakuna inda mutasyabihihi dan mereka binasa dalam mutasyabihatnya. Nah, ketika mereka menolak nah, juga disekai di sini bahwa permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bukan perkara mukasyabih yang tidak dipahami. Makna-maknanya, makna-maknanya itu adalah yang mudah dipahami. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah zahir ayat itu, zahir hadis itu seperti yang dipahami oleh Mu'tazilah atau yang dipahami oleh para sahabat? Mu'tazilah di sini Zamakhsyari termasuk di dalamnya, bahkan tokohnya yang dijadikan rujukan oleh mayoritas atau enggak kalau enggak semua mayoritas kaum muslimin menggunakan bahkan berpegang. Orang-orang Asy'ariyah berpegang dengan tafsir ini. Padahal mereka tahu zaman Syari ini Mu'tazil. Zaman Syari Mu'tazil. Nah, banyak ini pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya. Banyak di dalam tafsirnya akasha Nah, dia mengingkari. ya nah ini termasuk yang banyak menyesatkan kaum muslimin. Nah dari sisi lain faedah dalam hal balaghi ya luar biasa memang. Nah, baik. Nah di Nah, kan jadi disebutkan bahwa eh, terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bukan perkara yang mutasyabihat. Bahkan muhkamat. Bahkan muhkamat. Ya, apa buktinya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب apa umul kitab? al fatiha al fatiha isinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahkan merupakan kata Ibnu Qayyim merupakan induk kalau bisa dikatakan induk artinya semua nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain itu kembali kepada kalau dikatakan artinya punya asal dari rububiyah, dari uluhiyah, ya, dari rahmat Allah. Kembali gitu, Allah, lafzul jalalah, kemudian rububiyah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian apa lagi? Mulkiyah Allah. Kembali ke, ke situ. Perintah dan larangan kembali ke dalam makna-makna ini. Hukum halal dan haram diutusnya para rasul menyampaikan risalah kembali kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ayat muhkamat seperti itu juga. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ayat kursi. Muhkamat menerangkan tentang sekian banyak nama dan sifat Allah. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah. Allah itu tidak disentuh oleh bukan la ta'khuduhu tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Allahumma fis samawati wa fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Menunjukkan kekuasaan Allah sifat mulkiyah Allah. Kekuasaan Allah merata seluruh langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, mintakan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya saja itu sudah meliputi langit dan bumi. Yang digambarkan oleh dalam riwayat kursi dengan langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu seperti uang logam, dirham yang diletakkan di atas satu perisai. Kecil. Itu kursi yang dikatakan oleh Ibn Abbas, maudhi' qadamai rahman. Empat kedua kaki ar-Rahman kursi dengan arsh yaitu seperti gelang besi yang diletakkan di sebuah tanah yang sunyi yang tanah yang sangat luas begitu kecilnya ya, kursi nah alam semesta ini eh, lebih lebih kecil lagi nah, baik itu sifat-sifat Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim sifat Allah nama dan Sifat Allah juga yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Afdalul ayat. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang lain, surat yang lain yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Juga muhkamah. Qul huwallahu ahad. Juga menerangkan nama dan sifat Allah. Nama sekaligus sifat. Nah, karena nama-nama Allah itu bukan cuma nama. Tapi nama sekaligus sifat. Nah, dari nama-nama tersebut diambil sifat sifatnya perbuatan-perbuatan Allah. Diambil dari bukan sebaliknya kata para ulama. Tidak bisa kita mengambil nah ma, apa namanya dari satu perbuatan Allah terus dicaj buat jadi nama. Wayam kuruna wayam kurullah selalu diberi nama Allah itu makir tidak. Ya, tapi dari nama-nama dan sifat-sifat itu diambil perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama itu dan sifat kemudian perbuatannya. Nah, nah kemudian disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari perkataan Ali bin Abi Thalib, "Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu." Sampaikan kepada manusia hadis dengan apa yang mereka kenal apa kamu mau Allah didustakan dan Rasulnya didustakan, ditentang, ditolak? Tentu kita tidak mau. Lalu apakah kemudian ketika kita menyampaikan tidak menerangkan tentang Allah, kita diam menyembunyikan tentang perkara nama dan sifat? Tidak boleh. Bukan berarti apa? Hadis ini membenarkan untuk orang itu kemudian wah ini masalah asma sifat nggak boleh jangan kita sampaikan tidak seperti itu maksudnya sampaikan dengan apa yang mereka bisa paham terangkan tentang yang jelas tunjukkan tentang kesempurnaan Allah, kembalikan ke asal bahwa Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Kembalikan ke sana yang muhkam ini tadi. Laisa kamitsli syai' dan Allah sebutkan banyak ayat dalam banyak ayat. Nah, tentang sifat-sifatnya. Bawakan kepada pengertian lam yakun lahu kufuwan ahad fi zatihi, fi asma'ihi, fi sifatihi wa fi af'alihi. Subhanahu wa taala. Terangkan kepada mereka. Nah, itu yang dimaukan. Bukan berarti kalau misalnya tidak kita sampaikan hadis-hadis tentang sifat, dalam Al-Qur'an lebih banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Qur'an lebih banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Ya kan? Nah, lebih dari 80 nama disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan 86 seperti Ibnu Hazm. Ada yang menemukan 81 seperti Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Nah, di dalam Al-Quran Asmaul Husna nama-nama terbaik sekaligus sifat sekaligus sifat Allah karena nama-nama Allah itu Nah, na'am ini sifat wa nu'ud. Menunjukkan sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, <clears throat> jadi pengertian lima ya'rifun itu kalau misalnya zahir hadis itu menguatkan sebuah kebid'ahan atau zahirnya adalah secara asal itu bukan itu yang dimaukan, maka menahan diri dari apa namanya membahas hadis tersebut, masalah tersebut ya itu lebih utama karena dikhawatirkan ada orang-orang yang dangkal pemahamannya langsung berpegang dengan makna lahiriah hadis. Tapi kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya memungkinkan untuk menerangkan lebih jelas, lebih detail, masih syekh. Tidak masalah. Yang seperti dikatakan oleh apa namanya Syekh Semin, orang awam itu yang penting mereka paham maknanya. Nah, tinggal kita membawa kepada makna yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah. Bahwa Allah itu maha sempurna, bahwa Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu laisa kamitsli syai'. Berarti apa? Kalimat berikutnya dalam ayat satu ayat itu wa huwa samiul basir tinggal kita bawakan kepada laisa sam'u kas atau laisa sam'u kal asma' laisal basar kal laisal basar kal absar bahwa namanya Allah itu sami' tidak seperti nah sami'nya manusia. Allah menyebutkan juga manusia itu sami'an basira dalam surat Al-Insan antum lihat. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sama-sama katanya. Katanya, ya ini maksudnya huruf-hurufnya sama. Sami dalam surat Al-Insan ini sifat manusia. Sami'nya Allah Allah sendiri menyebutkan wahwa samiul basir. Laisa sami tidak sama dalam ayat ini dengan yang disebutkan dalam nah begitu semua sifat, begitu semua perbuatan Allah. Allah menyatakan dirinya istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Allah sebutkan dia istawa 'alal 'arsy. Apa yang menghalangi kita untuk memahami seperti itu? Benda mati pun Allah sebutkan. Dia juga istawa. Bisa melakukan melakukannya. Nah tentu beda. Antara makhluk saja. Makhluk saja. Manusia dengan benda mati. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan untuk menggiring. Subhanallah barangkali itu juga untuk menggiring. Supaya orang paham bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa laisa kamitslihi syai. Tidak sama dengan pengertian istawanya makhluk. Allah menyebutkan ya litastau ala zuhurihi walitadhkuru ni'mata rabbikum wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ayat yang menjadi doa untuk kita naik kendaraan doa untuk naik kendaraan dalam awal ayat itu Allah menyatakan litastau ala zuhurihi supaya kamu istawa ala zuhurihi berada di atas punggung kendaraan kalian, di atas kendaraan kalian. Ini untuk makhluk manusia. Allah sebutkan tentang benda mati. Nah, Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqni'i wa ghidhal ma' wastawat 'alal judi. Surat Hud. Allah ceritakan tentang banjir bah yang membersihkan bumi dari kesyirikan di masa itu zaman Nabi Nuh. Kemudian kapal Nabi Nuh istawat adalah judi. Benda mati istawa. Manusia juga istawa. Sama? Sama? Enggak. Ini makhluk. Apalagi dengan Allah. Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman al arsistawa. Apa yang beda? Apa yang menarik? menyulitkan untuk kita pahami. Tidak ada. Laisa kami selihi Jadi ini disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat di atas dari Sahih Bukhari itu perkataan Ali bin Abi Thalib, hadisun nas bima ya'rifun itu dengan apa yang mereka bisa memahaminya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi bukan berarti untuk kita tutup mulut. Oh, nggak usah dibicarakan masalah manhaj masalah akidah berat buat mereka orang awam. Justru dari bermula dari akidah Rasulullah menyampaikan dari tauhid. Ya. Nah, kita lihat keterangan Syekh Sa'ad. Qala rahimahullahu taala bab man jahada syai'an min al-asma'i was sifat aslul imani wa qa'idatuhu allati yanbani 'alaiha wal imanu billahi وبأسمائه وصفاته Landasan pokok keimanan dan pilar-pilar keimanan adalah yang dibangun di atasnya prinsip keimanan itu sendiri adalah paling utama beriman kepada Allah. Jadi rukun iman yang enam itu landasan utamanya adalah al iman billah yang meliputi beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat dan beriman kepada uluhiyah Allah. Barulah dia akan bisa beriman kepada yang lainnya. Dia tidak akan beriman kepada takdir kalau dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak akan beriman kepada hari kemudian kalau dia tidak beriman kepada Allah. Begitu seterusnya. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, dia akan beriman kepada adanya malaikat. Dia akan beriman eh, kepada adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dia akan beriman bahwa akan ada ada rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah. Dia beriman kepada hari kemudian dan dia beriman kepada takdir. Kalau dia beriman kepada Allah. Ini kepada wujud Allah saja dia tidak beriman. Bagaimana dia akan beriman adanya malaikat? Bagaimana mungkin dia beriman kepada kitab? Allah aja dianggap enggak enggak ada. Nah, ini seperti dari, dari seperti itu, apalagi ibadah itu dibangun di atas ma'rifat mahabbah. Mahabbah itu muncul dari ma'rifat. Ma'rifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah melalui al-asmaul husna. Bagaimana mungkin seorang itu akan sempurna ibadahnya kalau dia tidak kenal dengan Allah? Maka dari sini kata para ulama, orang-orang yang menolak dan mengingkari nama-nama Allah tidak mungkin mereka beribadah dengan sempurna kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan merasa takut? Karena dia menganggap Allah itu alim bila ilmin. Enggak punya ilmu. Nah, kalaupun mereka hafal asmaul asmaul husna sekedar hafal. Kalau dibaca seribu kali nanti kamu akan dapatkan rezeki memudahkan bagi kedudukan. Ya, seperti itu yang mereka pahami. Tidak membuat hatinya jadi bersih, tidak membuat nafsunya jadi bersih. Nah, tidak membuat akhlaknya jadi bah baik. Syiriknya tetap. Baik. Qala wa kullama qawiya ilmul abdi bidzalika wa imanuhu bihi wa ta'abbada lillahi bidzalik qawiya tauhiduhu Semakin kuat ilmu seorang hamba pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta makin kuat imannya dan dia beribadah kepada Allah dengan cara itu dia dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat tersebut semakin kuat pula tauhidnya ma'rifat dan tauhidullah itu saling timbal balik saling timbal balik yang satu adalah keniscayaan dari yang lain Orang yang mengenal Allah pasti dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang kenal Allah pasti dia mentauhidkan Allah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang betul-betul bertauhid, dia akan betul-betul kenal Allah. Qala fa idza alima anna Allah mutawahhidun, mutawahhidun bi sifatil kamal. Maka ketika dia mengetahui bahwa Allah yang maha sendirian, menyandang sifat maha sempurna, Muntafaridun bil azamah sendirian menyandang sifat maha agung wal jalal maha mulia wal jamal maha indah laisa lahu fi kamalihi syai' mitna matil tidak ada di dalam kesempurnaannya itu satupun yang bisa menyerupai jabada lahu dzalik maka keyakinan yang seperti ini akan mendorong an ya'rifa wa yatahaqqaqa annahu huwal ilahul haqq mendorong dia untuk mengenal, mengakui bahwa memang hanya Allah satu-satunya ilah yang hak. Nah, apa yang mereka sembah, mereka tujukan kepadanya doa. Mulai dari kalangan para malaikat, nabi, wali-wali. Adakah mereka punya sifat rahmat maha sempurna? Punya sifat maha kuasa, maha mendengar yang sempurna? Tidak. Mereka itu amwat. Ghairu ahya, kata Allah. Nah, mereka diciptakan oleh Allah. Mereka punya pendengaran, punya ya misal pun mereka bisa mendengar ketika mereka mati. Allah yang memberikan mereka bisa mendengar. Qala wa anna ilahiyata ma siwahu batilah. Bahwa uluhiyah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi faqad ata bima yunafidu tauhid wa yunafihi. Siapa yang mengingkari sebagian saja dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berarti dia telah membawa atau melakukan sesuatu yang meruntuhkan dan bertentangan menafikan tauhidnya. Wadalika min syu'abil kufri dan itu termasuk cabang-cabang kekafiran. Bagaimana dalam ayat wahum yakfuruna rahman. <clears throat> nah ini bagaimana? Di masa ilalula ula adamul iman bijah bisyai'in minal asma'i was sifat. Dianggap tidak beriman. Dalilnya itu dalam ayat surat Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna rahman. Qul huwa rabbi. <clears throat> Qala Tanya tafsir ayat Ar-Ra'd. Ini segera ceritakan, ya kan? Sebab turunnya mereka mengingkari Allah itu punya nama Ar-Rahman. Padahal mereka mengakui juga. Nah, ya. mereka tidak mengingkari Allah nama Allah mereka tidak ingkari. Ya, bukti mereka bersumpah nama Allah juga menulis ya kesepakatan bismikallahumma. Nah. Asalitah tarkut tahdis bimala yafamun sami. Nah, meninggalkan pembicaraan pembahasan dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh pendengar. Nah, jadi tidak secara mutlak. Kalau mampu untuk menjelaskan yang dia bisa menangkapnya itu lebih bagus. Karena supaya tidak juga terkena menyembunyikan ilmu. Ar-rabi'ah zikrul illah alasan annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulih. Ini pembicaraan pembahasan yang yang ketiga tadi itu akan membawa mereka untuk mendustakan Allah dan Rasulnya. Walau lam yata'ammad al-munkir. Meskipun dia tidak bermaksud sengaja tapi karena jahilnya. Tapi itu tadi tidak secara mutlak. Kalau dia mampu dengan jelas runtut kemudian pelan-pelan dia pahamkan nah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, nah, ini akan lebih itu lebih lebih bermanfaat. Nah, walaupun tidak secara terus tentang tentang hal-hal yang lainnya. Alhamdulillah. kalam Ibn Abbas liman istangkara syai'an min dzalika wa annahu Perkataan Ibn Abbas ini orang-orang bagi orang-orang yang mengingkari yang demikian annahu ahlaka bahwa dia itu akan membinasakan dia. Nah, mengingkari nama ya, artinya menganggap bahwa ya, apalagi kalau menganggap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu perkara-perkara yang mutasyabih. Perkara-perkara yang mutasyabih, mutasyabih. Dan mutasyabih itu sendiri juga relatif, nisbi, nisbi. Kadang bagi kita mutasyabih, bagi ulama enggak. Bagi ulama enggak. Makanya para ulama khilaf dalam wakaf surat Ali Imran itu ayat 7 ayat 8 itu ya warasikhuna fil ilmi. Nah, wakafnya apakah di awal sampai pada lafaz Allah ya wa ma ya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, sampai di situ ataukah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Khilaf para ulama tentang nah Nah, jadi memang mereka membagi para ulama membagi, memang ada hal-hal yang mutasyabih yang tidak ah, bahkan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Seperti kaifiyat sifat sifat Allah, hakikat sifat-sifat Allah tidak ada yang tahu. Nah, nah itu diantara diantaranya. Ada yang menjadi perkara-perkara yang mutasyabihah bagi sebagian orang tapi tidak bagi yang lain. Nah, wallahu a'lam Nah, ini ini mungkin pengantar sedikit yang jelas untuk membawa kita berakad apa namanya eh, pegangan untuk tidak menolak dan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita punya nah, satu ayat itu. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Itu sudah menjadi pegangan dengan kaca dengan pengiani pemahaman yang sempurna dari awal sampai akhir kita melihatnya, tidak berhenti di tengah jalan. Mu'attilah hanya sampai laisa kami syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Dah akhirnya mereka menolak Allah itu punya sifat. Musyabbihah mereka hanya berpegang dengan kalimat ini wa huwa samiul basir. Mereka sifatkan, mereka tidak mengetahui, memahami pendengaranku kecuali yang ada pada manusia. Nah, akhirnya mereka hulu dalam mengisbatkan. Nah ini ahlu sunnah memandang dengan lengkap ayat tersebut bahwa sifat tersebut laisa kamitslihi syai dan semua sifat-sifat Allah seperti itu. Sifat fi'liyah, ya sifat nah zatiyah bahkan juga sifat-sifat yang sifat apa yang e, khabari yang khabari sekedar berita nah Allah itu disifatkan sebagai sani nah ya dan yang lainnya wallahu a'lam bishawab Baik itu dulu mudah-mudahan bermanfaat.